yanbitu ma yathbutu min sifati rabbih azza wa jalla nafya umurin hadhihi al-umuru idza lam yantiha wa yataqalla anha fa innahu lam yuthbit sifata ala al-wajhi alladhi yurdillahu azza wa jalla kalau yurdi yurdillah azza wa jalla yurdillah azza wa jalla fa fayusbihu ya, isbatahu lisifati isbatuhu sifati idza lam yataqalla an hadhihi al-umuri allati sayati dzikruha lahiqan asbaha isbahuhu laisa ala manhajin haqqin bal huwa ala manhajin manhajin mubtadi'in mubtada'in mubtada'in wa hadhihi al-umuru hiya awaluha at-taqalli an tamthili wa tasbihi wal amru tsani at fayajibu ala al-muslimi alladhi asbata sifati rabbih azza wa jalla ayataqalla an hadaini al-amraini al-mahduraini al-muharramaini al-mahduraini al-mahduraini al-muharramaini wa bada sayfu bada an dhakarahuma ijmalan fi tafsir al-qawli fihima fa bada bi tasbihi wa adunu anna muradahu fi dhalika ar-raddu 'ala al-mushabbihi li'annahum aktsaru min al-mukayyifati fal-mushabbihu yuthbitu sifatillahi azza wa jalla ala wajhin musabahatil khaliqi lil makhluqi wa hadzal maslaku batilun wa dalilu ala butlanihi wa wujubi takhali anhu min jihatin naqli wa min jihatil aqli wa syekh rahimahullahu qad taqaddama annahu yu'abbiru bisam'i 'anil naqli 'anil Inilah kaidah alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah oleh mu'alif rahimallahu taala atau qala syarih hafizahullah taala. Inilah kaidah yang keenam atau landasan yang keenam yang wajib bagi setiap muslim untuk menitinya, menempuhnya hiala dalam menyikapi sifat Allah Jalla wa Ala. Fahadul kaidah ini memuat isbat sifat kita memiliki kewajiban untuk menetapkan sifat akan tapi menetapkan sifat diqaidin dengan bersyarat. karena menetapkan sifat semata belum cukup menerus dengan bersyarat Hati ya sampai sampai seorang muslim berkeyakinan manakala dia menetapkan mayat kutu min sifati Rabbi Azza wa manakala dia menetapkan dan meyakini benarnya sifat yang benar-benar ada pada Allah Azza wa maka tidak cukup sampai dia meniadakan beberapa hal maka beberapa hal ini jika tidak dia tiadakan dan jika dia tidak membersihkan diri darinya, maka orang tersebut muslim tersebut tidak menetapkan sifat ya, sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang Allah sukai atau sebagaimana e, atau dengan cara yang Allah membuat gembira dan ridha Allah sehingga jadilah keyakinannya terhadap sifat jika tidak diiringi bersihnya dirinya dari berbagai perkara tersebut yang perkara-perkara itu nanti akan disebutkan di belakang jadilah penetapannya penetapan sifat yang dia lakukan tidaklah di atas jalan yang benar bahkan di atas jalan yang mengada-ada nah perkara yang harus ditiadakan manakala seorang muslim menetapkan sifat bagi Allah ada yang pertama at-takhali ani tamsil wa tashbih menghindarkan diri dan membersihkan diri membebaskan diri dari keyakinan tamsil meyakini adanya sesuatu yang semisal atau tasbih serupa dengan Allah yang kedua, membersihkan diri dari takyif, membahas tentang bentuk sifat Allah. Maka wajib atas seorang muslim yang menetapkan sifat Allah Azza wa Jal Tidaklah dia membersihkan diri dari dua hal yang mahdurain Terlarang, mahdurain, ya haram, al-muharamain, yang haram Ini e, <clears throat> Penulis memulai setelah beliau menyebutkan dua hal ini secara global Beliau memulai merinci pembicaraan tentang keduanya Dan beliau mulai dengan tasbih dan menurut sangkaanku maksud penulis dengan hal tersebut adalah bantahan kepada orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan mereka jumlahnya lebih banyak daripada orang yang membahas bentuk sifat. Maka yang namanya musabe itu menetapkan sifat, meyakini Allah kalau Allah memiliki sifat, namun dalam bentuk musabatul Khalik lil makhluk namun diyakini bahasanya Allah serupa dengan makhluk dan ini adalah metode yang tidak benar dan dalil ketidakbenarannya dan wajibnya membersihkan diri darinya itu dalilnya adalah Minjahatin nakli berdasarkan dalil nakli dan juga ada dalil akli dan penulis bagaimana keterangan telah lewat itu menggunakan istilah asma dengan makna dalil nafli atau dalil naf Quran dan Sunnah. Maka di antara dalil semai yaitu dalil nafli tentang tidak boleh tidak bolehnya kita tamsil atau tasbih adalah sebagai berikut perdana. yushbihuhu kullaha wasifatihi sifatu kamalin wa idhamatihi وعليه تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة عظيمة العظيمة من غير مشارك فليس كمثل شيء لانفراده وتوحيده وتوحده في الكمال من كل وجه وهو السميع بجميع الأصوات باختلاف اللغات على آه، تفنن الحاجات البصير آه، يرى آه، tabiban namlati دبيب النملة السوداء في في الليلة الظلماء zulmani آه، في الليلة الظلماء على صخرة السماء ويرى سريان ال- سريان القوت القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا وسريان غيان الماء ماء في الأغصان الدقيقة وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوق مماثلة المخلوق آه، مماثلة المخلوق وفيها رد على المشبهة في قوله ليس Nah, di antara dalil tidak bolehnya tamsil dan tasbih adalah laisa kamitsli syai lengkapnya wa wasmiul basir. Makna ayat ini menurut keterangan Ibnu Sa'di artinya e, tidak ada yang menyerupai dia taala atau serupa dengannya satupun makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah dalam zat, dalam nama, dalam sifat dan dalam perbuatan. Karena semua nama Allah adalah nama yang terbaik. Dan semua sifat Allah adalah sifat sempurna, sifat keagungan. Dan perbuatan-perbuatan Allah dengannya Allah menciptakan berbagai makhluk yang besar tanpa ada kawan, tanpa partner. Maka tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah karena linfiradi karena dialah satu-satunya satu-satunya dalam zatnya, satu-satunya dalam nama dan sifatnya. Watawahudi dan karena dia adalah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan dari semua sisi, dari semua sudut. Dan dia adalah zat yang mendengar, dia mendengar semua suara dengan beragam bahasa, dengan berbagai variasi kepentingan dan keperluan. Maka dalam detik yang sama ada sekian miliar manusia bicara dengan bahasa yang berbeda dan dengan ucapan yang satu sama lain beda-beda namun Allah semua mendengar semuanya jikalau Allah mendengarkan satu suara yang menyebabkan dia sibuk dan tidak mendengar suara yang lain Al-Basir dan dia adat yang maha yeah melihat dia melihat langkah-langkah semut hitam di malam yang gelap di atas batu. asma ya, batu. Wayara dan dia bisa melihat peredaran al peredaran sari-sari makanan pada anggota badan hewan yang sangat kecil. Allah tahu. Bagaimana sehari-hari makan itu tersebar di tubuh seekor semut. Sebagaimana Allah melihat berjalannya atau beredarnya air di ranting pohon yang sangat kecil. Pohon sambah pohon yang lain yang masih kecil Allah oh, tahu bagaimana air ini beredar di pohon tersebut. Maka ayat ini dan semisalnya adalah dalil akidah al-sunnah wal jamaah yang menetapkan sifat dan meniadakan keserupaan Allah dengan makhluk. Dan dalam ayat tersebut terdapat dua bantahan untuk dua aliran sesat sekaligus dan tanpa terhadap musabihah orang yang merupakan Allah dengan makhluk karena Allah mengatakan tidak ada satupun yang semisal tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah Jamin sana terdapat bantahan untuk mu'atilah Orang yang mengkiri sifat Karena Allah menetapkan sifat Karena setiap nama mengandung sifat Dan Allah dalam ayat ini menetapkan Adanya dua nama bagi dirinya Azami Al-Basir bi'ibadatil awthan bi'ibadatil awthani wal asnami afaman yakhluqu hadhil khalaiqi hadhil khalaiqa hadhil khalaiqa al ajibata alladhi adadnaha adadnaha alaikum wa wa yun'im alaikum wa yun'im alaikum hadhihi ni'am hadhihi ni'ama hadhihi ni'ama kaman la yahluku syai'an wala yun'imu alaikum nikmatan sahiratan wala kabiratan yaqulu atashtariku atushrikuna atushrikuna hadha fi ibadati hadha eh, ya'rifuhum bidzalika azim yu'arifuhum bidzalika yu'arifuhum bidzalika azim 'azama jahlihim azama jalihim wa nabrihim nadrihim nadarihim nadarihim li anfusihim wa qillata qillata syukrihim liman an'ama alaihim bil bil bin ni'ami bin ni'ami allati adadaha alaihim allati la yahsiha la yuhsiha alladhi la yuhsiha ahadun ghairuhu qala lahum jalla sana'uhu muwafiquhum muwafiquhum afala tadakkarun. Nah, dalil yang lain adalah apakah zat yang mencipta yaitu Allah karena itu seperti layak yang tidak mencipta itu makhluk. sebenarnya tentu tidak sama. Apalah tadakkarun tidakkah kalian mengambil pelajaran? Maka ayat ini menurut penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari Allah Ta'ala zikruhu Maha tinggi sebutannya Berfirman li abadatil awzan Abadah jamak dari abid Kepada para penyembah Berhala dan patung Apakah zat yang menciptakan berbagai makhluk yang menakjubkan Alati adadnaha alaikum Yang telah kami sebutkan kepada kalian dan zat yang memberikan nikmat pada kalian dengan berbagai nikmat yang besar seperti makhluk yang tidak bisa mencipta apa-apa dan tidak bisa memberikan nikmat kepada kalian baik kecil ataupun besar. Yaqul Allah berfirman, apakah kalian sekutukan makhluk? Apakah kalian ya, menjadikan makhluk sebagai sekutu saingan fi ibadah hada um, ketika hendak menyembah atau ketika menyembah Allah ya'rifum bidzalika Allah beritahukan dengan kalimat di atas betapa besarnya kebodohan mereka dan betapa jeleknya pandangan mereka kepada diri mereka dan betapa sedikitnya syukur mereka kepada Allah ya zat yang telah memberikan nikmat kepada mereka dengan berbagai nikmat yang telah Allah sebutkan kepada mereka ya tidak ada seorang pun yang bisa menghitung jumlah nikmat Allah kepada hambanya kecuali dia sendiri kemudian Allah berfirman kepada mereka jalla sanahu dalam keadaan mencela mereka Afala tadakkarun Tidakkah kalian Tidakkah kalian Mengambil pelajaran Bagus Ayo nas fa'il Oh. Eh, wa ajza awsanikum wa ajza awsanikum wa bi'faha itu fafil ayat soal soal istingkarin soal istingkarin soal istingkarin wa taubihin wa takri'in wa takri'in kaifa yusabbihu kaifa yusabbihu al-khaliqa kulli shay'in fil makhluqi al-ajiz alladhi la yaqdiru ala khalqi wa wala aqalla min Nah, Afala tazakkarun ayuhan nas, wahai manusia, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Allah berfirman, tidakkah kalian mengambil pelajaran atau mengingat nikmat-nikmat Allah pada kalian dan betapa besarnya kekuasaan dan kuasa Allah atas apa saja yang Dia kehendaki dan betapa ber, tidak berdayanya berhala-berhala kalian dan betapa lemah dan hinanya berhala-berhala kalian dan bahasanya berhala tersebut tidaklah bisa mendatangkan untuk dirinya sendiri manfaat tidak pula bisa mencegah untuk dirinya sendiri bahaya maka dengan itu maka kalian mengetahui kesalahan ma'antum alaih keyakinan yang kalian pegangi yang kalian mukimuna min ibadatikumuha kalian terus menerus beribadah kepadanya dan kalian tetap saja mengakui bahasanya makhluk tersebut adalah ilah yang berat disembah. Meskipun sebenarnya dia tidak ilah dan bukanlah ilah karena dia tidak menjadi Rob yang mencipta dan mengatur alam semesta. Kemudian uh, Al-Jabiri mengatakan maka dalam ayat di atas terdapat pertanyaan tujuannya mengingkari, tujuannya mencela, tujuannya mencela habis-habisan. Bagaimana kok bisa-bisanya sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu diserupakan dengan makhluk yang tidak bisa apa-apa? Makhluk yang tidak bisa menciptakan lalat ataupun makhluk yang lebih kecil daripada lalat. uh, ayat ini An-Nahl 18 ada dalil tidak bolehnya tamsil, tidak bolehnya tasbih. Karena Allah mencela keras orang yang melakukan menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk. sabihun subhanallahi tidak adanya tasbih dan tamsil, tidak bolehnya tasbih atau tamsil adalah ayat yang sangat tentu kita hafal semua. Ayat terakhir di surat Al-Ikhlas, walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu sebanding serupa ya, atau sama dengan Allah. Terdapat beberapa perkataan ahli tafsir salah di masa salaf yang diceritakan oleh Mujarir berkaitan dengan makna ayat ini. Namun semua perkataannya adalah intinya sama. Tidak ada perbedaan penafsiran di antara mereka. Cuma perbedaan eh, redaksional Intinya Karena perbedaan redaksional bukan berarti berbeda. Boleh jadi redaksinya berbeda namun intinya sama maka jadinya kesimpulannya Pak Abu yang menafsirkannya dengan mengatakan tidak ada yang serupa wala adlun sebanding dengan Allah. Tidak ada satupun yang semisal Allah. Kalau Kak mengatakan ya Allah menyebutkan landasan penciptaan e, landasan tegaknya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh e, landasannya adalah surat ini Maksudnya apa? Landasan tegaknya langit dan bumi adalah tauhid. Sehingga jika tidak ada lagi satupun manusia yang bertauhid di muka bumi, maka Allah akan hancurkan bumi. Sedangkan dalam hadis dia Imam Ahmad jika sudah tidak ada lagi orang di muka bumi yang mengucapkan la ilaha illallah maka Allah akan hancurkan Maka walam yakulau kufuan ahad maknanya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun makhluk yang sekufu sebanding dan semisal dengan Allah. Sedangkan Ibn Abbas mengatakan Laisa kami syai' tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Maksudnya Allah zat yang esa dan zatnya yang maha perkasa. Ibnu Jurayj mengatakan makna kufuan itu adalah masalun sem semisal, serupa. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah maknanya adalah sahibah. Allah tidak punya istri. Karena istri seseorang itu yang serupa dengannya. Mungkin manusia ngambil istri kambing apalagi anjing dia akan cari yang kurang lebih sama dengan dirinya bahkan sama dalam sifat karakter bahkan dalam budaya orang nggak akan nyaman hidupnya jika ngambil istri ke orang yang berbeda budaya maka yang eh, yang namanya istri itu mesti yang dipilih oleh seseorang untuk menjadi istri ya kurang lebih adalah orang yang semisal dengan dirinya yang memiliki banyak kesamaan titik-titik kesamaan dengan dirinya oh, kalau yang ada sedikit perbedaan tidak mungkin beristri kemudian dalil yang lain maka tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah dalam nama sifat dan dalam hak-haknya maka ayat ini adalah dalil Al-Ikhlas eh, yang terakhir adalah dalil eh, Tidak bolehnya tamsil Dan dalil yang lain adalah surat Maryam ayat 65 dan dalam surat Maryam ayat 65 ini disebutkan tiga macam tauhid. Pertama tauhid rububiyah, rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dia adalah Rab langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya. Kemudian tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, fa'budhu la ibadati. Karena dia adalah faknya fak taklil. Karena dia adalah Arab langit dan bumi, maka dialah yang berhak untuk disembah. Maka sembahlah dia. Wastabir ibadati dan tidaklah kalian memiliki kesabaran yang besar bukan ini sekedar sabar hendaknya kalian memiliki kesabaran yang sangat besar untuk bisa menjadi orang-orang yang beribadah kepadanya kalau kesabarannya pas-pasan tidak akan bertahan lama untuk bisa beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada tauhidul asma wa sifat, hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui adanya sesuatu yang semisal dengannya? Sabil Mat balut, Jubair adlan, Bismillahirrahmanirrahim min ayat tanzilin muttafiqatun tanzihi sifat rabbi ihdata aujuhin yujadu takayunun khaliqi musabbiha yukiru bihala Wastabir li teh maknanya kata Al-Baghawi bersabarlah dalam kau memiliki kesabaran yang besar untuk menjalankan perintahnya dan menjadi larangannya. Artinya hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjadi larangan. Dan kita beribadah kepada Allah, kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan dengan kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi apa yang dia larang. Tidak ada e, maka hakikat ibadah adalah e, ketaatan terhadap perintah dan larangan. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui adanya sesuatu yang semisal dengannya? Ibn Abbas mengatakan samian maknanya masalun Sa'id bin Jubair mengatakan maknanya adilan sama saja. Adilan itu serupa dan semisal. Al-Kalbi mengatakan apakah engkau mengetahui ada ahadan seseorang yusamillaha atau yusamiyallaha yang menandingi Allah Gairahu dan dia adalah sesuatu selain Allah. Uh, eh, Syubaid Hafizullah Ta'ala mengatakan maka empat ayat ini dan ayat-ayat yang semisal min ayat tanzil ayat jamak dari ayat dari berbagai ayat Al-Quran yang mulia semuanya sepakat menunjukkan wajibnya membersihkan sifat Allah dari kesukaan dengan sifat makhluk ini adalah dalil sam'i, dalil wahyu. Adapun dalil akli, maka penulis Muhammad bin Salah al Utsaimin menyebutkan beberapa e, macam dalil akli menunjukkan kalau Allah tidak serupa dengan makhluk. Yang pertama dijumpai perbedaan yang sangat nyata antara Khalid dengan makhluk fizat dalam zatnya para eh, orang-orang uh, yang musafir menyerupakan Allah dengan makhluk pun yukiru dan mengakui hal ini. Bahasanya zat Allah tidak dengan zat makhluk. Maka jika zat Allah itu diakui beda dengan zat makhluk, maka apa? sifat Allah tentu seharusnya beda dengan sifat makhluk, tidak sama. Sebagaimana kaidah dalam masalah ini al-kalamu Fi sifat fakon anil kalamu fidat. Membicarakan sifat Allah dalam turunan membicarakan sifat adalah turunan dari membicarakan zat. Kalau zat itu beda, otomatis sifat beda. Kalau sudah diakui kalau Zat Allah beda dengan zat makhluk. Kita nggak perlu berpindah, e, berpanjang kata untuk mengakui bahwa sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Demikian pula kita menyaksikan adanya perbedaan antara di antara zat-zat makhluk antara satu zat dengan zat yang lain. Zatnya manusia beda dengan zatnya hewan. dengan zatnya tumbuh-tumbuhan maka jika orang yang berakal memahami hal ini maka perbedaan antara khalif dengan makhluk lebih jelas lagi jika makhluk dengan makhluk saja berbeda zatnya atau sifatnya maka perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk lebih jelas lagi Bahkan dua orang yang kembar itu sifatnya beda. Dia cuma serupa namun tidak sama. Apalagi perbedaan sifat antara Allah dengan makhluk. Iman. كيف يشبه الناقص أو يكون له كيف يشبه الناقص المخلوق بمن يكمله يكمله هذا لا يقر به عاقل لا يشبه الكامل بالناقص ولا يشبه الناقص بمن يكمله ثم يقول له أيضا رابعا نحن نشاهد ما يتفق في الأسماء ولكنه يختلف في الصفات فمثلا الفيل والبعير ma muttafiqani fi wahidati wal khayal wal khayalaniyati walakinnahuma yahtabifani fi wasi falaika inda bahiri inda kuwati mislu ma inda kiri ila ghairi dalika wal mutatabbihu bil makhlukati al mutashabihati fi asma'iha wal mukhtalifati fi awsatiha yudriku hadha idrokan galiyan nah Kemudian eh, dikatakan kepada Musabbi, Anda meyakini bahasanya eh, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupai satupun makhluknya dalam zat. Maka jika Anda mengakui bahasanya zat Allah tidak dengan zat makhluk, yalzamuka, maka wajib bagi Anda untuk meyakini Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun makhluk Allah itu serupa dengan Allah dalam sifatnya. Karena al-kalam Si sifat, sa'un anil kalam sidat. Kemudian yang kedua kita katakan kepada musafir, Anda memahami sebagaimana orang-orang berakal selain Anda juga paham bahwasanya makhluk yang ada di alam nyata al mujudah itu terdapat perbedaan di antara mereka dalam zat dan sifat maka perbedaan antara khalik dengan makhluk dalam zat dan sifat tentu lebih jelas lagi kemudian kita dikatakan kepadanya kepada musabdi bagaimana mungkin zat yang sempurna dari semua sisi jadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluk yang dia dipelihara oleh Allah yang tidak sempurna dari semua sisi. Bagaimana mungkin ada zat yang tidak sempurna serupa dengannya dengan Allah zat yang sempurna? Atau kita katakan kepada Musabbi, bagaimanakah zat yang makhluk yang kurang yang tidak sempurna bisa serupa dengan zat yang menyempurnakan dirinya? Makhluk itu diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah segala perlengkapan sehingga dia sempurna sebagai seorang makhluk. Mana mungkin yang dicipta ini serupa dengan yang mencipta. Maka ini adalah satu hal yang tidak akan diatur oleh orang yang punya akal sehat. Tidak mungkin menurut akal sehat yang sempurna serupa dengan yang tidak sempurna tidak mungkin untuk akal sehat dan zat yang tidak sempurna serupa dengan zat yang menciptakannya. Dengan zat yang menyempurnakannya, menjadikannya dia sempurna sebagai makhluk. Kemudian kita katakan juga yang keempat kepada musafir. kita menyaksikan di alam nyata adanya hal-hal yang sama nama akan tapi beda sifat. Contohnya adalah gajah dan onta. Keduanya memiliki kesamaan sifat, sama-sama baru. Dulunya tidak ada, kemudian tercipta sehingga ada. Dan sama-sama hewan, akan keduanya beda sifat. Maka tidaklah onta memiliki kekuatan semisal kekuatan gajah dan sifat yang lainnya. Maka orang yang mengkaji dan mentelaah makhluk ya, al-mutasabiyah di asma'iha yang serupa namanya membeda sifatnya dan karakternya akan memahami hal ini dengan pemahaman yang baik. Hmm, verdi. Wa ayat takidal mutbitu ayat takidal mutbitu anna kafiyata sifatillahi ta'ala sada wa sada min ghairi ayu ayu kidaha ayu kayidaha ayu kayidaha fi mumatilin wa hadha istiqadu batilin wa hadha i'tiqadun batilun wa hadha i'tiqadun batilun bi dalil sahih wa takdir kami qawlu ta'ala wa la yuqituna bihi ilman wa qawluhu ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula wa min al ma'lumi annahu la ilma lana ilma lana fi kaifiyatin fi kaifiyati sifati rabbina li annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yahbarna wa lam yukhbirna wa lam yukhbirna an kaifiyatiha fayakunu taklifuna laha hukukun lima laisa lana bihi ilmun wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi Hada wal mahduru tani alladhi yajibu ala kulli min man al ala kullu ala kulli man yuthbitu sifati rabbih ayyab ta'ada ayyab ta'ida ayyab ta'ida minhu wa yatakhalla wa yatakhalla anhu hatta yakuna mutrahan li sifati rabbil khaliqi an sifatil marbubil makhluqi wa huwa at wasafihu min qaul min qaulihim kaifa syai'a kayyafa syai'a kay kayyafa syai'a yukifuhu yukayyifuhu yukayyifuhu idza ja'ala lahu kaifiyatun kaifiyatan idza ja'ala lahu kaifiyatan muayyinatan muayyanatan muayyanatan aw mahdudatan wal muradu bihi huna isbatu sifatillahi azza wa jalla ala kaifiyatin mahdudatin min ghairi tasbihin falau qala al musbitu wa walillahil masalul a'la wa ta'ala wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala uluwan kabiran ama yasofahu yasifahu bihi yasifahu bihil wasifuna min nafsin yadullahi tata'alafu min kafin wa fi kulli kafin khamsatu asabi'a wa fi kulli isba'in kada milatan anmilatan watantahil kafu bir rafhi rafhi fadzira'i fadzira'i fadzira'i fal abati fal abati kulna lahu min aina laka dzalika asbit sifata rabbi asbit sifata rabbi azza wa jalla wa ja'alat laha kaifiyatun walam taslak walam taslak al musliku al nah as-sadidu walam ta'ammadat ala kitabin wala ala sunnatan wala ala sunnatin wala ala sunnatin fal qulta ala allahi allahi bila ilmin waftaraitu waftaraita waftaraita alaihi bi ghairi hujjatin wal adillatu ala wujubin ijtina ijtina bi takyifi fi sifati rabbi azza wa jalla min jihati sam'i wa min jihati al-asri nah Kemudian ada pun takhif, maka takhif maknanya adalah seorang yang menetapkan sifat meyakini bentuk tertentu bagi sifat Allah Ta'ala. Namun tanpa mengkaitkannya dengan adanya sesuatu yang semisal dengannya. Ini adalah keyakinan yang tidak benar berdasarkan dalil wahyu dan akal. Apa beda tamsil dengan takyis? Bedanya adalah objek. Kalau dalam tamsil ini serupa dengan itu. Tangan Allah serupa dengan tangan makhluk. Kalau takyis tangan Allah itu gini gini gini gini bersifat imajinatif. Tidak ada makhluk di alam nyata yang serupa dengan hal tersebut. Itu namanya takyis. maka semua baik mukayif ataupun mumasil semuanya melakukan tamsil, Namun kalau tamsil kalau masil menyerupakan Allah dengan makhluk tertentu sedangkan mukayif menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada di alam nyata sesuatu yang bersifat imajiner begini-begini namun tidak ada yang seperti itu di alam nyata. Dalil uh, wahyu firman Allah wala yuhitu Nabi ilma. Dan mereka tidaklah memiliki ilmu yang lengkap tentang Allah. Orang itu bisa melakukan taklif manakala dia memiliki ilmu yang lengkap tentang sesuatu. Kalau dia tidak punya ilmu yang lengkap, dunia terbatas bagaimana yang Allah sampaikan dan Allah tidak pernah menyampaikannya dan menyampaikan lanjutannya maka tapi tidak gunakan takdir Jika firman Allah jangan kau ikuti uh, sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan satu hal yang telah kita ketahui bahasanya kita tidaklah memiliki ilmu tentang bentuk sifat Allah karena Allah hanya menceritakan kepada kita kalau dia punya sifat tertentu, namun Allah tidak menceritakan pada kita bagaimana kebentuk sifatnya. Maka jika kita menyebutkan bentuk sifat Allah begini-begini, makanya ini adalah kofun mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Wakaulan dan berkata-kata dan membicarakan dengan sesuatu hal yaitu Allah padahal kita tidak mungkin punya pengetahuan lengkap tentang Allah maka inilah bahaya yang kedua wajib atas setiap orang yang menetapkan sifat Allah untuk menjauhinya dan membersihkan diri darinya sehingga dia akan menjadi orang yang mencucikan sifat Allah dari keserupaan sifat makbub zat yang temakluknya dipelihara oleh Allah zat yang tercipta bahwa takhir inilah takhir maka takhir itu diambil dari ucapan orang Arab kayyafa syai'a yukayyifuhu maknanya jika orang itu menetapkan bagi satu benda tertentu bentuk tertentu atau bentuk pasti yang dimaksudkan dengan takdir di sini adalah menetapkan sifat untuk Allah namun dengan kriteria dengan bentuk-bentuk tertentu. Min ghairi tasbih tanpa menyerupakannya. Falakal al-musbitu Maka tidak ada menetapkan sifat mengatakan titik dua ini setelah al musbit. Kalau al musbit itu titik dua. lain masalul a'la milik Allah sifat-sifat yang paling luhur. Ma tinggi Allah setinggi-tingginya dari sifat-sifat kekurangan yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan sifat. oh, ini harusnya ada ini tanda apa? stripnya seandainya ada seorang mukayyid mengatakan atau seorang menetapkan sifat mengatakan waktu ada Dia mengatakan tangan Allah tersusun dari telapak tangan, setiap telapak tangan ada lima jari, setiap jari ada sekian ruas jari. Kemudian setelah tapak tangan itu berakhir maka akan dijumpai rotah persendian, kemudian hasta lalu lengan atas. Maka kita tanyakan padanya min aina laka Dari mana engkau bisa mengatakan seperti itu? Maka tetapkanlah sifat Allah Azza wa Jal Dan kau berikan untuknya bentuk tertentu maka anda tidak menempuh jalan yang benar tidak bersandar pada Quran tidak pula pada sunnah bahkan yang anda ucapkan adalah berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu dan membuat dusta atas nama Allah tanpa hujah dan dalil tentang wajibnya menjauhi takyid dalam sifat Allah Azza wa Jal ada dalil sunnah dalil wahyu dan ada dalil Nah kalau sebagaimana tadi dicontohkan maka itu tadi tangan Allah itu begini begini. Nah, kalau tangsel tangan Allah itu begini begini seperti tangan manusia. Misalnya atau seperti tangan monyet atau seperti tangan apa itu tangsel. Kalau sifat Allah itu begini begini tanpa dikaitkan dikaitkan dengan benda tertentu yang ada di alam nyata maka itu jadi ya, kalau seperti tangan manusia atau seperti manusia adalah hal ini ini ini ini maka ini Dan kalau sifat Allah adalah begini begini, tangan Allah itu begini begini begini begini, maka itu ini. ini. Ya, demikian yang kita baca pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أردت أنا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله